din ma'asyiral muslimin. Sidang jamaah salatil fajar rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman firmannya di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim akan keutamaan dan ketinggian istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam berbagai hadis-hadisnya akan keutamaan dan ketinggian daripada kalimat istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim menghikayatkan tentang Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam juga para nabi-nabi yang lainnya. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Shu'aib alaihi salam jami'an. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang para nabi-nabinya bagaimana mereka senantiasa memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyeru segenap kaumnya untuk terus memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah." Wahai kaumku, Allah menghikayatkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menyeru kepada umatnya, umatul Islam untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mohonlah ampun atas segala dosa dan kesalahanmu dan taubatlah kepada Allah Jalla wa Ala. Yumatti'kum mata'an hasana. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan berbagai anugerah kenikmatan-kenikmatannya atas kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan kepada pemilik-pemilik yang berhak mendapatkan keutamaan tersebut. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Dan Allah akan memberikan kepada pemilik keutamaan-keutamaan tersebut. Baik di dunia ini, terlebih-lebih di yaumul qiyamah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang nabinya Nuh alaihi salam ketika beliau mengumandangkan kepada kaumnya fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Aku katakan kepada kaumku kata Nabi Nuh alaihi salam istaghfiru rabbakum Perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas segala dosa-dosa. Maka ketika kalian memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, Allah akan berikan berbagai keutamaan atas kalian. Yursilis sama alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan hujan berkah dari langit yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin dan Allah akan menganugerahkan Allah akan melimpahkan kepada kalian menganugerahkan anak keturunan yang saleh keturunan-keturunan yang saleh wasalihah yang baik yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah akan melimpahkan harta benda kekayaan kepada kalian Kekayaan yang barokah min Allah. Yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaja'al lakum jannat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan atas kalian. Kebun-kebun. Tanaman-tanaman. Buah-buahan. Dan juga menganugerahkan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir. Yang sejuk dipandang mata. Demikian ma'asyiral muslimin. Keutamaan bagi seorang hamba yang selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertaubat kepada Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang nabinya Hud alaihi salam. Beliau mengumandangkan kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum, tsumma tubu yursilis sama alaikum midarara. Nabi Hud alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan hujan berkah dari langit. Demikian pula kepada nabinya Saleh alaihi salam. Ketika beliau mengumandangkan kepada kaumnya, kaum Samud yang banyak berdurhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kepada kaum kepada Nabi Uhud, kaumnya kaum Ad juga mereka adalah orang-orang yang banyak durhaka kepada Allah Jalla wa Ala dengan berbagai bentuk maksiat. Nabi Saleh alaihi salam menyatakan kepada kaumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa ansha'akum minal ardh wasta'marakum fiha fastaghfiruh In fastaghfiru thumma tubu ilaih. Inna rabbi qaribun mujib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan membentangkan atas kalian bumi ini. Lalu kalian berpijak di atas bumi ini hidup dengan bahagia dengan berbagai kebutuhan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan atas diri-diri kalian. Dialah Allah yang memberi kemakmuran di muka bumi ini. Oleh karena itu kata Nabi Saleh alaihissalam terhadap kaumnya, "Istaghfiru summa ilaih." Perbanyaklah istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Sesungguhnya Allah qaribum mujib. Maha dekat dan maha mengabulkan doa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang nabinya Syuaib alaihissalam terhadap kaumnya kaum Madian juga yang banyak melakukan dosa dan kedurhakaan kepada Allah Jalla wa ala. Nabi Syuaib alaihissalam menyatakan, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, Inna rabbi rahimu wadud." Perbanyaklah kalian istighfar kepada Allah dan taubat Sesungguhnya Allah Robku dan Rob kalian Rahimun wadud Maha pengasih, maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi dan mengasihi Makhluk-makhluknya Khususnya manusia dan jin Allah subhanahu wa ta'ala memberi Bahkan Allah memberi kepada kaum kafirin sekaligus Sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala maha rahmah Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah menyayangi dan mencintai hamba-hamba yang salehin dari kaum mukminin dan Allah membenci kaum kafirin sekalipun bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan dunia ini tetapi sebagai tipu daya terhadap kaum kafirin oleh karena itu tidak pantas bagi kaum mukminin yang telah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Lalu kemudian mereka tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang salatil fajar rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala banyak menghubungkan penyebutan istighfar bersama dengan taubat. Para ulama kita menyatakan dalam tafsir-tafsir mereka bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bergandengan antara istighfar dan taubat, maka makna keduanya berbeda. Tapi ketika Allah menyebutkan sendiri-sendiri, istighfar mengandung makna taubat, taubat sekaligus juga mengandung makna istighfar. Kalau demikian ma'asyiral muslimin, apa perbedaan istighfar dan taubat? yang Allah sebutkan secara bergandengan dalam banyak ayat-ayat yang telah kita sebutkan. Para ulama menyatakan bahwa istighfar bermakna memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wiqaya min syarriz penjagaan dan perlindungan dari buruknya dosa yang telah kita lakukan. Tentunya kita semua tidak terlepas dari dosa dan kesalahan yang telah berlalu maka cara untuk menebus dan menghapuskan dosa-dosa itu di sisi Allah adalah dengan cara kita memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan dosa yang telah kita lakukan. Keburukan yang akan ditimbulkan. Karena tidaklah setiap dosa yang dilakukan oleh hamba. Pasti dosa itu akan menimbulkan asarus sayyah. Pengaruh yang buruk. Baik pada diri kita pada keluarga kita, pada kendaraan kita, pada lingkungan kita, pada masyarakat kita, bahkan pada negara wilayah kita. Itulah asarus sayyi'ah, pengaruh jelek yang ditimbulkan oleh dosa yang dilakukan oleh para hamba. Oleh karena itu, untuk menghilangkan dan menghapuskan pengaruh buruk tersebut dengan cara kita memperbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian makna at-taubah Makna taubat adalah kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala agar kita dari keburukan dosa yang akan kita lakukan pada waktu yang akan datang. Karena kita sebagai manusia tidak pernah terlepas dari dosa. Kita lemah dan gaif. Kita sering tanpa kita sadari jatuh dalam dosa dan kesalahan. Di waktu yang akan datang. Maka sebelum semua itu terjadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon perlindungan agar Allah melindungi kita dari dosa yang berikutnya. Demikian makna taubah. Perbedaan istighfar dan taubat yang Allah sebutkan dalam banyak ayat-ayatnya secara bergandengan. Ma'asyirul muslimin, sidang jamaah salatil fajar rahimakumullah. Lalu kemudian Setelah kita memahami betapa pentingnya memperbanyak istighfar dan taubat. Juga kita memahami akan tingginya keutamaan derajat memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga perlu kita memahami bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam banyak menyebutkan di dalam hadis-hadisnya tentang istighfar ini dan beliau menggandengkannya dengan kalimat La ilaha illallah. Kita perhatikan dengan seksama. Makna yang terkandung dalam sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu Akan keutamaan dan tingginya derajat istighfar. Ketika beliau alaihi salatu wassalam menggandengkannya dengan kalimat La ilaha illallah. Dan sekaligus kita memahami bahwa asal daripada segala dosa adalah perbuatan syirik lawan dari kalimat la ilaha illallah. Itulah puncak daripada dosa. Itulah inti daripada segala dosa. Pusat dari segala dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh setiap manusia adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan lawan dari kalimat la ilaha illallah dan cabang-cabang dari dosa adalah dan cabang-cabang dosa cabang-cabang daripada kesyirikan adalah perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan dosa adalah merupakan cabang dari kesyirikan yang merupakan induknya dosa. Cabang-cabangnya adalah dosa-dosa yang kita lakukan berupa maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita dalam doa kafaratul majlis. Kita perhatikan dengan seksama. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita doa kafaratul majlis. Setiap kita selesai bermajlis majlis apa saja, majelis yang seperti ini, majelis yang mulia, ataupun majelis-majelis di luar majelis ilmu. Perkumpulan sesama kita. Berbincang-bincang. Atau bermain bergurau. Setiap selesai pertemuan majelis, dimanapun kita berada, hendaklah kita mengakhiri dengan doa kafaratun majelis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik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 yang terkait dengan amalan perbuatan kita, yang terkait dengan keyakinan dari dalam lubuk hati kita. Dari ucapannya hati, perbuatannya hati, semuanya karena Allah. Semuanya murni hanya untuk Allah. Ini makna syahada la ilaha illallah. Ini makna syahada la ilaha illallah. Lalu kemudian Rasulullah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menutup kemungkinan di dalam majelis-majelis kita, dimanapun dan kapanpun, tidak menutup kemungkinan terdapat di dalamnya dosa dan kesalahan. Maka kita menyatakan, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon istighfar pengampunan kepadamu ya Allah. Dan aku bertobat kepadamu. Bahkan ma'asyir muslimin. Selesai kita melakukan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah. Kita dituntunkan oleh Rasulullah beristighfar sampai tiga kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mengapa? Tidak menutup kemungkinan pula. Di dalam solat kita terdapat kesalahan. Mungkin na'udzubillah. Dalam solat kita ada kesalahan berupa syirik. Yaitu riak. Kita solat. Ingin didengarkan, ingin dilihat. Berbangga dengan ibadah solat kita. Ini semuanya dosa, bahkan syirik. Induknya dosa, maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atau kesalahan-kesalahan yang lainnya. Subhanallah. Betapa mulianya dan betapa agungnya dinul Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus Tuntunan Rasulullah ini menunjukkan agungnya dan tingginya perkara istighfar dan taubat di dalam Islam. Ketika beliau menggandengkannya dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah puncak kalimat di dalam Islam. Kalimat yang tertinggi di dalam Islam adalah la ilaha illallah. Lawannya adalah induknya dosa. Syirkum billah. Perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cabang-cabang daripada dosa adalah maksiat-maksiat kepada Allah. Berzina, mencuri, merampok, berdusta. Hasad, dengki, iri, sombong. Semua ini adalah perbuatan dosa, cabang-cabang kesyirikan. Maka cara agar dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memperbanyak istighfar. Setelah kalimat la ilaha illallah kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita hadis doa zikir setelah kita selesai melakukan wudhu. Coba kita perhatikan. Zikir yang kita baca setelah kita selesai berwudhu. Siapa yang menghafalkannya? Doa selesai berwudhu. Fadl. Barakallahu fiqh. Barakallahu fikum. Masya Allah. Tabarakallah. Jazakumullah khairan. Coba kita perhatikan. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah selesai kita berwudu. Kita perhatikan keutamaan berwudu. Kalau kita berwudu, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kita mengusap kedua tangan kita, maka dosa-dosa akan berguguran melalui jari jemari kita seiring dengan tetesan-tetesan air. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika kita memasukkan air ke dalam mulut kita bersama dengan hidung yang namanya istinsyak, kita hirup air masuk ke dalam hidung, lalu kita keluarkan air tersebut dari mulut dan hidung kita, maka akan keluar mengalir dosa-dosa yang pernah kita lakukan melalui mulut dan hidung kita. Juga ketika kita mengusap wajah ini, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usapan wajah itu akan menggugurkan dosa melalui wajah, melalui tetesan air yang mengalir dari jenggot kita. Dan akan menjadi cahaya di umul kiamah yang disebut dengan ghurru muhajjilin. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Lalu ketika kita mencuci Siku kita demikian pula. Kaki kita demikian pula. Dosa itu mengalir melalui jari jemari kaki kita. Dari tetesan-tetesan air yang berjatuhan. Subhanallah. Keutamaan berwudu. Lalu kemudian setelah kita berwudu, kita dituntunkan oleh Rasulullah membaca doa tersebut. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la... Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna عبده ورسوله اللهم rasuluh. من التوابين minat من المتطهرين ja'alni من عبادك الصالحين Sebagian ulama melemahkan tambahan yang terakhir ini. Wa من عبادك الصالحين. Di antaranya Imam Al-Albani. Syekh Al-Albani mensahihkan sampai kepada al-mutatahhirin saja. Wa min minal mutatahhirin. Iya. Asyhadu an la ilaha illa illallah wahdahu la syarikalah. Persaksian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Rasulullah menyatakan Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang bertaubat. Orang yang selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jadikan aku sebagai orang yang mutatohirin, yang selalu mensucikan dirinya dari segala dosa-dosa. Subhanallah, sempurnanya tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Juga sekali lagi menunjukkan betapa tingginya kedudukan istighfar dan taubat kepada Allah ketika Rasulullah menggandengkan dengan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Juga hadis yang lain yang menunjukkan akan kedudukan istighfar dan taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya Rasulullah alaihi salatu wassalam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, Inna kama da'autani wa rojautani, ghafartu laka ma kana minka wala ubali." Ya Ibn Adam, Lau balagat Zunubuka anana sama thumma astaghfart thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya Ibn Adam, "Lau ataitani bi qurabil ardi khotoyan, thumma lakitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Allahu akbar. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam memperkenalkan kepada kita sifat rahmat dan keutamaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Betapa kasih dan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya Betapa besar keutamaan Allah terhadap hamba-hambanya, terhadap seluruh makhluknya. Tapi kebanyakan kita sebagai hamba Allah yang banyak ingkar dan kufur terhadap keutamaan dan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Kita banyak kufur kepada Allah. Tapi saja terus Allah memberi dan mengasihi kita. Terus saja Allah menyayangi kita. Allahu Akbar. Tidakkah kita sadar lalu kemudian kita selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, bertaubat, mewujudkan ibadah kepada Allah. Yang belum pernah sholat, coba tegakkan sholat. Yang masih melakukan syirik, tinggalkan kesyirikan. Belajar tauhid, belajar kalimat la ilaha illallah. Tegakkan sholat lima waktu. Pelajari sedikit demi sedikit. Pelajari suratul fatihah. Pelajari kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falak. Kul a'udzu birabbin nas. Sedikit demi sedikit. Perlahan demi perlahan. Sampai kemudian Allah akan memberkahi kita. Memberkahi hidup ini. Allah akan fahamkan kita terhadap agamanya yang mulia ini. Allah akan fakihkan kita terhadap agama Allah yang mulia. Dengan waktu yang berjalan. Seiring dengan niat yang kokoh. Yang ikhlas karena Allah. Allah akan bukakan jalan tersebut. Allah akan bentangkan jalan tersebut. Allah maha rahmah. Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan dalam hadis yang mulia ini, sekalipun hamba ini banyak melakukan dosa kepada Allah, durhaka kepada Allah, bahkan sampai-sampai dosanya sepenuh langit dan sepenuh bumi, masih saja Allah selalu membuka pintu taubat. Masih saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat. Bagi hamba-hamba yang mau bertobat, bagi hamba-hamba Allah yang mau menyadari. Allahu Akbar. Betapa kufur dan nikmatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sibuk dengan dunia, selalu lalai dengan akhirat, sibuk aktivitas duniawiya Seluruh manusia subhanallah, seluruh kaum muslimin di berbagai tempat aktivitas mereka. Hampir kita tidak melihat dari seribu, dari seratus orang, dari puluhan orang, satu dua orang, subhanallah, yang taat beribadah kepada Allah, yang selalu menjaga hukum-hukum Allah. Hampir kita tidak melihat hal yang demikian ini. Pemandangan yang seperti ini sangat jarang di negeri kita yang kita cintai ini. Allahu Akbar. Karena kesibukan dengan dunia. Sibuk di kantor, sibuk di pasar dalam perdagangan, sibuk dengan pertanian, perkebunan, sibuk di laut sebagai nelayan. Kebanyakan dari mereka meninggalkan ibadah kepada Allah. Kufur nikmat kepada Allah. Lupa kalau ciptaan nafas yang dia keluar mas, yang keluar masuk pada dirinya itu kenikmatan yang besar dari Allah. Mengapa engkau tidak membalasnya dengan beribadah kepada Allah? Minimal engkau menegakkan sholat lima waktu. Kita perhatikan ma'asyiral muslimin. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran. Sebelum saya menjelaskan hadis yang telah saya bacakan tadi. Allah menyatakan menjelaskan tentang keadaan manusia ini. Yang selalu kufur nikmat kepada Allah. Mereka hanya mau meraih kebahagiaan perhiasan dunia ini. Tertipu dengan kesenangan dunia waliyahzubillah. Lupa akan yaumul akhirah Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kebanyakan manusia ini ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Janji Allah pasti Allah akan wujudkan. Kalian mengharapkan Allah akan memberikan kebahagiaan. Kalian mengharapkan semoga Allah mententeramkan negeri kita ini, wilayah kita ini Semoga Allah memilih pemimpin-pemimpin yang adil dan soleh, pemimpin yang baik. Kalian semua berharap kepada Allah, tapi tidak menempuh konsekuensi yang Allah tuntunkan di dalam Al-Quran, yang Allah, yang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam membimbingkan di dalam hadis-hadisnya. Kalian tidak menempuhnya. Bagaimana mungkin kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan? Bagaimana mungkin kalian mengharapkan janji Allah yang Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya? Tapi kebanyakan kalian hanya sibuk dengan dunia, tertipu dengan dunia, tentang hari akhirat kalian lalai darinya. Allahu Akbar. Inilah manusia. Subhanallah. Berapa banyak manusia kaum muslimin di lingkungan ini. Tetapi kita melihat berapa banyak yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Naam. Ada yang baru bangun jam 3. Bukan ingat beribadah kepada Allah, tapi siap untuk mempers, meng, mengumpulkan segala bekal-bekalnya untuk melakukan aktivitas dunia. Berdagang, bertani, berlaut, bekerja di kantor. Siap bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk menjalankan aktivitas duniawiyah. Hingga jamaah sholat di masjid sangat kurang. Nah, banyaknya masjid di tengah-tengah kaum muslimin Sholat subuh, Alhamdulillah kalau satu sof ada. Setengah sof pun Alhamdulillah. Kita bisa menghitung jari berapa jamaah yang sholat. Tiga, empat, lima orang. Padahal banyaknya kaum muslimin. Kalau kaum wanita, kita tidak membahasnya. Karena mereka disunahkan oleh Rasulullah untuk sholat di rumahnya. Tapi kaum lelaki diwajibkan untuk sholat di masjid. Berdosa kalau ada kaum muslimin dari kaum lelaki yang sholat di rumah. Sekalipun dia sholat, tetap dia berdosa karena tidak memenuhi kewajiban masjid. Karena tidak memenuhi kewajiban masjid. Dia berdosa. Dengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Laqad hamamtu an uharriqa buyutahum. Sungguh aku berangan-angan untuk membakar rumah kaum Pemimpin-pemimpin para lelaki yang tidak mau menuju masjid. Saya berangan-angan untuk membakar rumah-rumah mereka, kata Rasulullah. Hadis dalam riwayat Bukhari Muslim. Tidak mungkin Rasulullah mau membakar rumah. Kalau seandainya menghadiri berjamaah di masjid bukan perkara yang wajib. Tidak mungkin. Tapi di sana ada kaum wanita. Ada anak orang-orang yang sudah tua tidak mampu ke masjid. Sehingga mencegah diri Rasulullah untuk membakar rumah-rumah tersebut. Subhanallah. Dosa. Hendaklah dicamkan dan disadari oleh kaum muslimin wal muslimat. Kalau kalian menginginkan Allah mewujudkan janjinya. Ketentraman hidup, kedamaian hidup. Wujudkan segala apa yang diinginkan oleh Allah. Jangan lalai tentang hari akhirat kalian. Jangan lalai. Kerjakan akhirat-akhirat, amalan-amalan akhirat menegakkan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, berhaji bagi yang mampu, banyak bersedekah, berucap dengan ucapan yang jujur, bermiliki sifat adil, tidak berbuat kesombongan, tidak dendam, tidak iri dengki. Demikian amalan-amalan akhirat yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan sebagai akhir dari majelis yang mulia ini kita akan menjelaskan hadis yang telah saya bacakan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunannya bagaimana betapa tinggi dan besarnya rahmat kasih sayang Allah keutamaan Allah terhadap manusia dan betapa manusia ini selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah selalu membuka pintu pengampunan tidak ada kata menyesal. Tidak ada kata putus asa. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari arah barat, tidak ada keputusasaan. Bangkitkan dirimu untuk bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan bangkit untuk menegakkan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata putus asa. Karena sebagian mereka berputus asa dari rahmat Allah. Maka Rasulullah menyatakan latai asmin rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, Wahai umat manusia, kata Allah. Inna kama da'autani warojautani. Ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Engkau selama dalam doamu yang disertai dengan harapan yang besar kepada Allah. Maka aku pasti akan mengampuni seluruh dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Wahai ibnu Adam, Seandainya dosamu mencapai sepenuh langit, kata Allah. Seandainya dosamu sepenuh langit ini. Lalu engkau datang memohon ampun kepada aku. Aku akan ampuni dosamu. Wahai Ibnu Adam, kata Allah. Seandainya dosamu sepenuh bumi ini. Engkau datang kepadaku. Dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik. Induknya dosa yang lawannya kalimat la ilaha illallah. Engkau datang dengan dosa sepenuh bumi, sepenuh langit, selain daripada berbuat syirik kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang meninggal dunia, lalu dia ada syiriknya, belum bertobat dari syirik, lalu dia meninggal, maka Allah tidak akan mengampuninya. Naudzubillahi min dzalik. Karena syirik induknya dosa. Tidak diampuni oleh Allah. Berbeda dengan cabang-cabang dosa. Cabang-cabangnya syirik yaitu dosa-dosa maksiat. Mencuri, merampok, berzina, minum khamar, berjudi. Semua itu dosa besar. Tetapi Allah selalu membuka pintu pengampunannya. Bahkan kalau hamba itu belum sempat meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut lalu dia meninggal. Tapi dalam hatinya ikhlas dengan kalimat la ilaha illallah ada keinginan untuk bertobat maka Allah akan membuka peluang itu. Mungkin saja Allah akan ampuni dia. Dari semua dosa-dosa besar yang dia lakukan. Subhanallah. Kalau engkau datang kepada aku, kata Allah, membawa dosa sepenuh bumi, dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepada aku, maka aku pasti akan ampuni kalian, kata Allah. Kita perhatikan ma'asyirul muslimin. Ada tiga kandungan yang terdapat di dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, yaitu doa disertai dengan harapan yang besar. Kalau kita selalu berdoa kepada Allah, disertai dengan harapan yang besar, doa umum. Segala bentuk doa. Istighfar termasuk bentuk doa. Kita memohon ampun kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Itu adalah doa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Seluruh doa kita disertai dengan harapan yang besar, tidak berputus asa. Jangan belum berdoa saja menyatakan, ah, kayaknya Allah tidak kabulkan doa saya ini. Ah, ini orang yang berputus asa. Ini orang yang berdoa tidak disertai roja. Harapan yang besar, tidak disertai. Maka ini tidak dibolehkan. Tapi doa harus disertai dengan roja. Harapan yang besar. Oleh karena itu Allah katakan, Ya ibn Adam, Inna ma da'autani wa Wahai Ibnu Adam, di dalam doamu dan harapanmu disertai dengan harapan. Aku pasti akan mengabulkan, aku pasti akan mengampunimu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terkandung dalam makna hadis ini istighfar, mengkhususkan istighfar dari berbagai bentuk-bentuk doa mengkusur, mengkhususkan dengan istighfar. Doa memperbanyak istighfar. Maka dengan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan melindungi kita dari kejelekan dosa-dosa yang kita lakukan. Dari kejelekan-kejelekan yang akan ditimbulkan dari dosa yang telah kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita. Yang ketiga, tauhid. Kandungan dalam hadis ini adalah tauhid. Tauhid yang Allah katakan la thumma lakitani la tusyrik bi syai'an. Yang engkau menjumpai aku dengan dosamu sepenuh langit dan bumi tadi, tapi engkau di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah dan meninggalkan lawannya kalimat la ilaha illallah adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Inilah yang dikatakan dengan tauhid. Memurnikan ibadah, menyendirikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh jenis-jenis ibadah, baik ibadah-ibadah ritual mahda atau ibadah-ibadah ghairu mahda. Ucapan, perbuatan, keyakinan semuanya di atas tauhid, tidak di atas syirik. Maka pasti Allah akan mewujudkan pengampunannya dan dengan itu kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hamba-hambanya yang salehin di dunia ini dan di yaumul akhirah Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita bersama hamba-hambanya yang as-salihin ahlul jannah. Naam, yang selalu pagi dan siang terus-menerus berdoa kepada Allah. Bersabar di atas doa tersebut dan tidak tertipu dengan kemegahan perhiasan dunia ini. Maka kita mengharapkan semoga Allah menggolongkan kita ke dalam golongan mereka. Yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa ta'du 'ainaka 'anhu turidu zinatal hayatid dunya." Allah katakan, sabarkan dirimu wahai hambaku. Bersama dengan golongan orang-orang yang istiqomah terus berdoa kepada Allah di pagi dan petang hari. Terus dia berdoa kepada Allah. Apa yang diinginkan? Apakah mereka menginginkan dunia? Menginginkan jabatan? Menginginkan para wanita? Tidak. Tapi yuriduna wajah. Menginginkan wajah Allah, ikhlas. Lalu Allah katakan, "Wala ta'du ainaka anhum." turidu zinatal hayatid dunya. Barakallahu fiik uh, eh, Abu Talha. Wala ta'du aynaka anhum atau anhu. Wala ta'du aynaka anhum anhu. Turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau memalingkan kedua pandanganmu dari Allah. Jangan engkau berpaling dari agama Allah. Karena semata-mata engkau menginginkan perhiasan dunia karena semata-mata engkau menginginkan perhiasan dunia. Coba. Subhanallah. Betapa sempurna dan lengkapnya bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sekali lagi manusia inilah yang banyak kufur kepada Allah. Manusia ini yang banyak lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memperbaharui diri ini, memperbaharui akidah, agama kita ini. Dengan bertobat kepada Allah istighfar dan menegakkan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaro majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan yang ada di dalamnya dan menjadikan sebagai timbangan mizan al-hasanat, timbangan kebaikan-kebaikan kita